Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Baik para pemirsa Hisbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan mengkaji kitab Bahjatun Nadirin Syarah Riyadus Salihin masih dalam pembahasan bab istihbab at-tafsir wa tahniyah bil khair dianjurkannya memberi kabar gembira kita akan sebutkan beberapa faedah hadis yaitu hadis Abu Musa al-As'ari radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Salim bin Id al-Hilali hafidhahullahu taala. Qala al-muallif hafidhahullah beliau mengatakan fikhul hadis fikih dari hadis ini. Yang pertama lam yakun li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bawaban murattaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bawaban murattaban, penjaga pintu secara khusus, secara pasti, secara terjadwal. Wa innama ja'ala Aba Musa al babi qadra ma yakdi hajatahu wa yatawaddau. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjadikan Abu Musa sebagai penjaga pintu selama beliau menunaikan hajatnya dan berwudu. Lakin lakinna Abu Musa istamarra min tilqa'i nafsihi. Namun Abu Musa sendirilah yang dia memang meniatkan untuk terus-menerus menjaga pintu tersebut. Maka ini menunjukkan nabi seorang nabi, seorang yang mulia akan tapi beliau tidak memiliki penjaga pintu secara khusus. Kemudian faedah yang kedua, istamallal hadithu ala adabil istidani. Hadis ini mengandung beberapa adab-adab dalam meminta izin. Minha diantaranya labudda minal istidani qabla dukhuli ala nasi. Maka sebelum masuk ke rumah orang seseorang harus meminta izin terlebih dahulu. Ini sebelum masuk, seorang harus minta izin terlebih dahulu. Demikian juga di dalam hadis ini, ketika Abu Bakar ingin masuk menemui Nabi, maka minta izin terlebih dahulu. Demikian juga Umar dan seterusnya. Maka di antara adab al istidhan meminta izin adalah labudda minal istidan wajib atau harus meminta izin qabala dukhuli alan nas sebelum seorang dia masuk ke rumah orang lain kemudian yang kedua yang bagi ayyakuna al istidanu bi husni adabin hendaknya permintaan izin tersebut dengan adab yang baik. Jadi tatkala seorang dia ingin masuk ke rumah orang lain, kemudian dia meminta izin, maka bihusni adabin. Dengan adab yang baik, dengan sopan, dengan bahasa yang baik, dengan santun dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dikrul ismi indal istiqdani. Menyebutkan nama ketika minta izin. Oleh karena itu, ketika Abu Musa al-As'ari radhiyallahu taala anhu beliau menjaga pintu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya man hada siapa ini faqala Abu Bakrin ini adalah Abu Bakar maka Abu Bakar menyebutkan nama beliau oleh karena itu dari sini para ulama berdalil tatkala seorang dia minta izin maka hendaknya dikrul ism dia sebutkan namanya maka tatkala seorang dia ngetok pintu tetangganya saudaranya atau yang lainnya ketika dia ingin bertamu maka dia sebutkan namanya ketika ditanya siapa itu dia sebutkan namanya kemudian yang berikutnya la yadkhulu al musta'dinu hatta yu'dana lahu maka orang yang minta izin tidak boleh masuk ke rumah orang lain hingga dia diizinkan hingga dia di diizinkan maka ini eh, di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Oleh karena itu Abu Musa ketika Abu Bakar minta izin, beliau katakan ala rislika hendaknya engkau dit, tetap di tempatmu thumma dahabtu fakultu. Kemudian Abu Musa pergi dan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hada Abu Bakrin yasta'din." Wahai Rasulullah, Abu Bakar datang minta izin untuk masuk. Maka apa kata Nabi? dan lahu wabashirhu bil jannah. Izinkan dia masuk dan beri kabar gembira kepadanya dengan surga. Maka ini menunjukkan la yadkhulul musta'dinu hatta yu'dana lahu. Maka orang yang minta izin nggak boleh masuk dulu hingga dia di, diizinkan. Maka ini di antara empat adab atau adabul istidan yang diambil oleh Syekh Salim bin Idah Lailali hafizahullahu taala dalam hadis ini. Kemudian faedah berikutnya Man istamala ala amrin la yambagi lahu at-tasarrufu bi shay'in illa bi idni musta'milihi. Orang yang dia diberikan tugas oleh orang lain maka tidak selayaknya dia melakukan sesuatu kecuali dengan izin orang yang telah memberikan tugas. Maka Abu Musa al-Ash'ari ketika beliau menjaga pintu dan ini atas yaitu kehendak beliau sendiri dengan persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abu Bakar, Umar, Utsman ingin masuk maka Abu Musa al-Ash'ari menemui Nabi dulu minta izin. Boleh nggak Abu Bakar masuk? Maka dari sini para ulama berdalil, manis ta'mala ala amrin, orang yang dia diberikan satu tugas, satu pekerjaan, la yang bagilahu at-tasarrufu bisayin, maka tidak selayaknya, tidak boleh baginya untuk melakukan sesuatu illa biidni musta'milihi kecuali dengan izin orang yang telah memberikan tugas kepadanya. Kemudian faedah berikutnya, bayanu fadaili Abi Bakrin wa Umar wa Uthmana. Hadis ini dalil yang menunjukkan keutamaan dari Abu Bakar, Umar dan Utsman wa annahum min ahlil jannah dan mereka semuanya termasuk penghuni surga. Oleh karena itu, Nabi katakan kepada Abu Bakar, "Idan lahu wa basirhu bil jannah." Jadi Nabi katakan kepada Abu Musa tentang Abu Bakar, "Idan lahu wa basirhu bil jannah." Izinkan Abu Bakar masuk, beri kabar gembira dengan surga. Demikian juga kepada Umar, "Idan lahu wa basirhu bil jannah." Izinkan Umar masuk dan berikan kabar gembira, dia akan masuk ke dalam surga. Demikian juga kepada Utsman, namun kepada Utsman Nabi tambahkan dan lahu wa basirhu bil jannah ma'abalwa tusibu. Izinkan Utsman masuk, berikan kabar gembira, dia pasti akan masuk ke dalam surga tapi ma'abalwa tusibu. Dia akan mendapatkan musibah. Itu dia akan mendapatkan musibah yang akan menimpanya. Maka ada sini dalil keutamaan tiga khulafaur rasyidin yang mulia Abu Bakar, Umar dan Utsman ketiganya radhiyallahu taala anhum dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti masuk ke dalam surga wa annahum min ahli jannah. Mereka termasuk ahlu jannah. Dan faedah berikutnya. Hadithul ahadis sahihi hujjatun binafsihi. Hadis ini dalil bahwasanya hadis ahad hadis yang perawinya sedikit tidak sampai derajat mutawatir yang soheh hujatun binafsihi bisa dijadikan hujah bisa dijadikan sebagai dalil fil akidati baik dalam masalah akidah wal akami syar'iyati dan hukum-hukum syariat maka tidak benar anggapan sebagian orang yang menganggap bahwasanya hadis ahad hanya boleh dijadikan dalil dalam masalah ahkam, tidak boleh dalam masalah hukum. Maka pendapat yang kuat yang benar bahwasanya hadis ahad apabila hadis tersebut sahih hujjatun binasihi fil akidah merupakan dalil, merupakan hujah dengan sendirinya baik dalam masalah akidah ataupun al-ahkam asyariyah, hukum-hukum syariat. Kemudian faedah berikutnya, al hadithu min dalailin nubuwati. Hadis ini termasuk di antara bukti kenabian. Jadi Nabi kabarkan bahwasanya itu fakod ahbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Uthmana bima sayusibuhu. Utsman akan mendapatkan musibah. Fawako ama akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau kabarkan terjadi Realitanya demikian. Wa asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil balwa al madkurati dan Nabi isyaratkan dengan musibah yang beliau sebutkan ilama asaba Uthman itu akan menimpa Utsman fi akhir khilafatihi fi akhir khilafatihi di akhir kekhalifahan beliau ma'as syahadati dar atau ma'as syahadati yaumaddar yaitu sahidnya beliau yaitu di hari tatkala itu beliau yaitu terbunuh wa qad waradat ahaditsu sahihatun sharihatun fil mas'alati dan terdapat banyak hadis yang sahih yang gamblang terkait dengan masalah ini maka hadis ini dalil nubuah bahwa Muhammad benar-benar seorang nabi. Kenapa? Ketika Nabi kabarkan kepada Abu Musa, "Idan lahu wa basyirhu bil jannah ma abalwa tusibu." Izinkan Utsman masuk, kabarkan kepadanya yaitu dia akan masuk ke dalam surga tapi dia akan mendapatkan musibah. Maka ini belum terjadi. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam kabarkan hal ini belum terjadi dan realita yang ada demikian maka ini menunjukkan min dalailin nubuah termasuk bukti kenabian Muhammad benar-benar seorang nabi yang beliau sampaikan benar adanya kemudian faedah berikutnya Qaulu Sa'id Ibnil Musayyib rahimahullah fa'awwaltuha tuha kuburahum perkataan beliau aku mentakwil ini adalah kuburan mereka fihi wuku'ut ta'wili fi fil yaqadah maka di sini dalil yang menunjukkan terjadinya takwil dalam keadaan sadar wa huwa ma yusamma al firasa ini disebut firasa. wa muraduhu maksudnya adalah ijtima'u sahibaini ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fid dafni yaitu kuburan Abu Bakar dan Usma, Abu Bakar dan Umar bersama dengan Nabi. Realita yang ada demikian. Jadi nah, kuburan Abu Bakar dan Usma dan Umar bersama dengan Nabi di Masjid Nabawi. Namun terpisah dengan Masjid Nabawi. Wan firadu Uthmana anhum fil baki. Adapun kuburan Utsman itu berbeda dengan kuburan ketiganya yaitu beliau dikuburkan di Baki. Jadi beliau dikuburkan di Baki. Oleh karena itu ketika yaitu Nabi yaitu memasukkan kakinya ke dalam sumur, demikian juga Abu Bakar, Umar masih mencukupi, tapi ketika Utsman masuk tidak mencukupi. Maka ini ditakwilkan oleh Said Ibnul Musayyib bahwasanya kuburan ketiganya ini dalam satu tempat. Nabi, Abu Bakar dan Umar dalam satu tempat. Adapun Utsman di lain tempat, yaitu beliau dikuburkan di Baki. Maka ini takwil yang disebutkan oleh Said Ibnu Musayyib. Kemudian faedah berikutnya, Dukhulu Abi Bakrin wa Umar wa Uthman ala hadat tartibi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uwila bitartibihim fil khilafati. Maka masuknya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman secara berurutan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uwila maka ini ditakwil dimaknai bihim fil khilafati yaitu urutan mereka dalam khilafah jadi Abu Bakar menjadi khalifah kemudian beliau meninggal diganti Umar kemudian meninggal diganti Utsman oleh karena itu yang pertama kali masuk menemui Nabi Abu Bakar, kemudian Umar dan Uthman. Maka dari sini kata penulis Bahjatun Nadirin, hafidhahullahu taala bahwasanya masuknya Abu Bakar, Umar dan Utsman menemui, menemui Nabi alat tertib secara berurutan ini menunjukkan urutan yaitu mereka menjadi khalifah. Kemudian faedah yang terakhir dari hadis ini istihbabut tafsiri bil khair. Dan inilah alasan uh, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini dalam bab istihbabut tafsir wa tahniyati bil khair, yaitu dianjurkan memberikan kabar gembira dalam kebaikan atau dengan kebaikan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haitsu basyara ashabahu ats-tsalatsata bil jannati yaitu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada tiga orang sahabatnya bil jannah dengan surga. Maka ini maka sesuai apabila hadis yang cukup panjang hadisnya Abu Musa al Asyari radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh al Imam An Nawawi rahimahullah dalam bab istihbabut tafsir wa tahniyati bil khair dianjurkan memberi kabar gembira dan ucapan selamat dalam kebaikan. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi. Qala al-muallif rahimahullahu taala berkata al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya beliau mengatakan kunna kuudan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah duduk-duduk eh, di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ana Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafarin. Maka bersama kami ada Abu Bakar dan Umar fi nafarin demikian juga beberapa orang lainnya. Fakoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhurina. Maka kata Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri yaitu min baini adhurina yaitu beliau berdiri dan pergi dari tengah-tengah kami fa'abta alaina dan beliau terlambat datang kembali kepada kami. Fahosina maka kami takut aniyuk tato adunana itu beliau akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari musuh tertimpa musibah fafazina fakumna maka kami cemas kemudian kami berdiri kemudian uh, uh, Abu Hurairah mengatakan fakuntu awwalaman fazi'a Aku adalah orang yang pertama kali merasakan kecemasan. Fakharajtu maka aku keluar abtagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu haitan lil ansori hingga aku datang iton yaitu ke kebun lil ansor milik orang Ansor libanin Najjar yaitu Bani Najjar. fadur tubihi maka aku mengelilingi kebun tersebut hal ajitulahu baban falam ajit Maka aku keliling tujuannya untuk mencari pintu kebun tersebut. Namun kata Abu Hurairah falam ajit aku tidak mendapati pintu masuk ke kebun. Faida Robiun maka ada Robiun. Robiun itu maknanya an-nahrus sogir. Yaitu ada sungai kecil semacam parit atau selokan Yadkulu fi jawfi haitin min bi'rin kharijahu. Yang parit tersebut masuk ke dalam lorong kebun min bi'rin yaitu dari sumur yang ada di luarnya. Maka ar-rabi maknanya al-jadwal as-sogir yaitu sungai kecil. Fahtafastu maka aku menerobos yaitu robi tersebut, sungai kecil tersebut, parit kecil tersebut. Fadakhaltu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakola kemudian Nabi bertanya Abu Hurairah Apakah ini Abu Hurairah? Fakultu na'am ya Rasulullahi. Maka aku katakan, benar wahai Rasulullah. Kala, kemudian Nabi bertanya, masa nuka? Apa yang membuatmu datang wahai Abu Hurairah? Kultu, kemudian aku katakan, kunta baina adhurina wahai Nabi, engkau berada di tengah-tengah kami. Fakumta fa'abta'ta alaina. Kemudian engkau berdiri, engkau meninggalkan kami, fa'abta'na alaina dan engkau terlambat datang menemui kami kembali. Fakhosina antut tak antut adunana Maka aku khawa, kami khawatir, kami takut bahwasanya engkau akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari musuh. Akan tertimpa musibah. Fafazina maka kami merasakan kecemasan. Fakuntu awwala fazi'a dan aku wahai Nabi termasuk orang yang pertama kali cemas. Fa'aitu fa'ataitu hadal ha'ito, maka aku mendatangi kebun ini. Fatafastu kama yahtafizu ats-tsa'labu. Maka aku menerobos kebun tersebut sebagaimana ats-tsa'lab musang atau rubah yang menerobos. Wa haula'in nasu wara'i dan mereka yaitu sahabat yang lain, manusia yang lain ada di belakangku. Fakola, kemudian Nabi katakan, Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah. Wa a'tani na'laihi, dan Nabi memberikan kedua sendalnya kepadaku. Fakola dan mengatakan, Idhab bina Wahai Abu Hurairah, pergilah dengan membawa kedua sendalku ini. Faman laki tamin warai hadal haiti. Maka Siapa yang engkau temui, temui dari belakang kebun ini, Yashadu an la ilaha illallahu mustaikinan biha qalbu. Dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah. Yaitu yakin dari dalam hatinya. Fabashiru bil jannah. Maka berikan kabar gembira kepadanya dengan surga. karol haditha bitulihi rawahu muslim. Maka beliau menyebutkan hadis yang panjang dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Al-Imam An-Nawawi Ar-Rabi An-Nahru Sogir. Rabi itu maknanya uh, sungai kecil. Baina adhurina ay bainana. Itu di antara kami. Kemudian yuktata'u nana ay yusabu bimakruhin min adwin. Yaitu di mendapatkan perlakuan yang tidak baik, tidak menyenangkan dari musuh. Kemudian terkait dengan hadis ini disebutkan dalam syarah Riyadus Salihin yaitu kunus fi riyad kunus Riyadus salihin terkait dengan hadis ini di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Beliau katakan qalan Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fihi ai fi hadal hadis di dalam hadis ini jawazu dukhulil insani milka ghairihi bi ghairi idnihi. Bolehnya seseorang masuk ke tempat yang menjadi milik orang lain, kebun orang lain bi ghairi idnihi. Meskipun tidak diizinkan dengan syarat ida alima annahu yardodalika. Apabila dia yakin bahwasanya orang yang dia masuki tersebut atau tempat orang lain yang dia masuki tersebut yardodalik, ridho dengan hal tersebut. Lima waddatin bainahuma au Karena rasa cinta yang sudah ada di antara keduanya atau karena perkara yang lain. Oleh karena itu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu maka beliau masuk ke kebun tersebut meskipun tanpa izin pemilik kebun sahabat Ansor. Wa akarrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dalik dan Nabi yaitu menyetujui hal tersebut, memberikan takrir. Walam yunqal annahu angkara alaih. Kemudian kata uh, Al-Imam An-Nawawi dan tidak dinukil Nabi mengingkari perbuatan Abu Hurairah. Tidak dinukil bahwasanya Nabi mengingkari perbuatan Abu Hurairah. Maka dari sini para ulama berdalil boleh tapi dengan syarat yakin bahwasanya hal tersebut yaitu mendapatkan izin atau ridho darinya. Kemudian hadis ini dalil khaufus sahabati radhiyallahu taala anhum ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kekhawatiran para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditunjukkan yaitu oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tatkala Nabi pergi meninggalkan sahabat dan gak kembali-kembali maka Abu Hurairah segera mencari beliau maka ini menunjukkan khaufus sahabah radhiyallahu taala anhum ala nabi yaitu kekhawatiran para sahabat Saking cintanya para sahabat kepada Nabi, maka demikian. Maka Imam Nawawi katakan wa khasina an yuqtata'a adunana Yaitu kami khawatir Nabi akan tertimpa sesuatu yang dari musuh yang tidak menyenangkan. Yang tidak menyenangkan. Demikian juga ini kekhawatiran para sahabat radhiyallahu taala anhu. Maka ini menunjukkan para sahabat adalah orang yang demikian. Kemudian hadis ini dalil mangzilatu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kedudukan Abu Hurairah. Jadi kedudukan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah orang yang banyak melazimi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sejak beliau masuk Islam hatta wafatihi sallallahu alaihi wasallam hingga wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau banyak yaitu sahabat yang paling banyak mengambil hadis bahkan istafada minhu as-sahabatu wal muslimuna kulluhum. Para sahabat yang lain dan kaum muslimin mengambil faedah dari beliau yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan beliau adalah orang yang yuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hubban sadidan. Sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibuktikan bagaimana ketika Nabi pergi dan gak kembali, maka beliau orang yang pertama kali cemas dan segera mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Kemudian faedah berikutnya hadis ini dalil dianjurkannya at-tafsir yaitu memberikan kabar gembira. Oleh karena itu Nabi memberikan kedua sendalnya kepada Abu Hurairah dan katakan idhab bina laye. Wahai Abu Hurairah, pergi bina laya dengan membawa kedua sendalku ini. Faman lakita min warai hada haid ya an la ilaha illallah mustaikinan biha qalbuhu fabasirhu bil jannah. Maka siapa saja engkau temui dari belakang kebun ini dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah yakin dari dalam hatinya maka berikan kabar gembira kepadanya dengan surga oleh karena itu al-imam an-nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis ini dalam bab yaitu bab ini istihbabut tafsir wa tahniyah bil khair. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala belum mengatakan, "Fa fi hadzal hadithi basaratun bil khair." Di dalam hadis ini terdapat dalil yaitu basaratun bil khair, memberikan kabar gembira dengan kebaikan. Jadi memberikan kabar gembira dengan kebaikan wa anna man syahida an la ilaha illallah mukinan biha qalbuhu falyubasir bil jannah yaitu siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai melainkan Allah yakin dari dalam hatinya maka berikan kabar gembira kepadanya dengan dengan surga ini dengan surga kemudian faedah yang lain fadrul imanir rasikh fil qalbi hadis ini dalil keutamaan iman yang kokoh di dalam hati. Jadi iman yang kokoh di dalam hati. Oleh karena itu Nabi katakan di dalam hadis ini mustaikinan biha kolbu. Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah yakin dari dalam hatinya. Maka ini dari sini para ulama berdalil fatlul imanir rasihi fil qalbi. Keutamaan iman yang kuat, iman yang kokoh di dalam hati. Ini iman yang kokoh di dalam hati. Kemudian faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Idal Hilali hafizahullahu taala dalam kitab beliau Bahjatun Nadirin. Beliau katakan fikhul hadis, fikih dari hadis ini yang pertama bayanu hirsi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihatatihim bihi. Hadis ini menjelaskan antusiasnya para sahabat Nabi dan perhatian beliau kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat adalah orang yang bersemangat, orang yang punya perhatian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga seharusnya kaum muslimin. Maka kita ada mengaku pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya berusaha untuk meneladani beliau, membela beliau, membela sunnah beliau, dan marah apabila beliau dilecehkan, direndahkan oleh orang-orang, bahkan oleh orang-orang kafir misalkan. Maka para sahabat adalah orang yang sangat antusias orang yang sangat bersemangat, demikian juga punya perhatian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk perhatian kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita semangat untuk mempelajari agama ini. Itu untuk mempelajari Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan ilmu agama itu hati seseorang bisa hidup sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama eh, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau katakan kama annal ghaitha yuhyil arda ba'da mautiha sebagaimana bumi yang mati itu bisa hidup dengan adanya air hujan kadzalika ulumuddin demikian juga ilmu agama yuhyil qalba ba'da mautih maka bisa menghidupkan hati setelah kematiannya maka dengan mempelajari agama bersemangat untuk mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam bisa menghidupkan hati seseorang sebagaimana air hujan yang dia menghidupkan tanah yang mati, bumi yang mati. Oleh karena itu apabila seorang dia malas belajar, malas menuntut ilmu, padahal ada sarana untuk belajar, maka ini di antara sebab yang bisa mematikan hati seseorang. Kemudian faedah berikutnya. Tafakkodan nasu likabirihim wa bakhtihim anhu wa fas'ihim inda faktihi. Yaitu manusia itu mencari likabirihim pemimpinnya dan berusaha mencarinya dan mengkhawatirkan kehilangan pemimpinnya. Maka para sahabat terutama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama beliau dan para sahabat ada Abu Bakar, ada Umar. Kemudian tiba-tiba Nabi pergi dan ditunggu lama nggak kembali, maka Abu Abu Hurairah khawatir. Mengkhawatirkan pemimpinnya. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama. Maka segera mencarinya. Ini menunjukkan bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cintanya para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga karena para ulama adalah pewaris para nabi, maka hendaknya kaum muslimin mencintai para ulama. Maka ketika ada ulama yang meninggal dunia, ya, kan? maka kita merasa sedih. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah mencabut ilmu, mencabut ilmu agama. Oleh karena itu kaum muslimin, maka hendaknya dia memanfaatkan yaitu keberadaan para ulama dengan mengambil ilmu dari mereka, membaca kitab-kitab mereka, atau bermajelis di hadapan mereka para ulama sunnah yang mereka benar-benar mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian faedah berikutnya wa fihi i'ta'u isaratin au alamatin tadullu ala sidqil mab'uthi tu'akkidu kalamahu di dalam hadis ini terdapat yaitu iqta'u isar, memberikan isyarat atau tanda yang menunjukkan kejujuran orang yang diutus yaitu untuk membenarkan ucapannya. Jadi untuk membenarkan ucapannya. Kemudian faedah berikutnya ahlu tauhidihum ahlul inayati bil anbiya'i was solihin yaitu ahlu tauhid orang-orang yang bertauhid mereka itulah orang-orang yang punya perhatian bil anbiya'i was solihin dengan para nabi dan orang-orang soleh maka orang yang memiliki tauhid yang benar mereka itulah orang yang perhatian yang berusaha membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membela para ulama membela orang-orang soleh wahum ahaku bil busra min ghairihim maka mereka itulah orang yang paling berhak mendapatkan kabar gembira dibandingkan yang lain. Oleh karena itu Nabi katakan, "Idhab bina layyahatain, wahai Abu Hurairah, pergilah kamu dengan membawa kedua sendaku ini. Faman lakita min wara'i hadzal haid." Siapa yang engkau temui dari belakang kebun ini? Yashadu an la ilaha illallah dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah. Dia benar-benar bertauhid, mustaikinan biha kolbu. Dan persaksiannya tersebut dilandasi keyakinan yang ada di dalam hatinya. Maka mereka adalah ahlu tauhid. Tidak hanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi amalannya bertentangan dengan ucapannya. Amalannya bertentangan dengan ucapannya. Oleh karena itu orang yang dia menginginkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menginginkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Maka syarat pertama kita harus bertauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal kiamat? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia memperoleh syafaatmu pada hari kiamat kelak, maka Nabi katakan as'adun nasi syafaati yaumil yaumal qiyamah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Itu orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya. Yaitu dia fahami maknanya, dia kerjakan konsekuensinya. Hanya beribadah kepada Allah. Tidak boleh memberikan satu pun ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh dia menyembelih untuk selain Allah. Bernadar untuk selain Allah. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Ya, maka ini adalah ahlul tauhid. Mereka adalah ahlul inayah bil anbiya'i was Untuk orang-orang yang punya perhatian lebih kepada para nabi dan orang-orang soleh dan mereka itulah yang ahakku bil busro min ghairihim yang paling berhak untuk mendapatkan kabar gembira berubah surga dibandingkan yang selainnya. Kemudian faedah terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini. Qawlu la ilaha illallah tujibu li sahibiha al jannah. Jadi ucapan la ilaha illallah ini mewajibkan orang yang mengucapkannya dengan surga dengan syarat idakanat khalisatan minal qalbi apabila orang yang mengucapkannya tersebut ikhlas dari dalam hatinya arti ikhlas tersebut bahwasanya dia faham maknanya dia tunaikan rukunnya dan syarat-syaratnya maka perlu seorang dia mempelajari la ilaha illallah belajar tauhid secara detail secara terperinci. Demikian juga belajar kesyirikan secara detail, secara terperinci, yaitu tujuannya supaya dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dalam kondisi tidak tahu. Maka orang yang dia tidak mempelajari tauhid dengan benar, yaitu secara detail, demikian juga mengenal kesyirikan secara detail, dikhawatirkan dia terjatuh dalam kesyirikan dalam kondisi tidak tahu. Nian ya, araf sarra la lisarri walakin litawakkihi. Itu aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Akan tapi supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Wa man lam ya'rif as-sarra minal khair ya fihi. Orang yang dia tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, maka dia akan terjatuh ke dalam keburukan. Jadi wallahu alam bisawab para pemirsa Hisbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini yaitu terkait hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan sebelumnya yaitu kita bacakan faidah hadis Abu Musa al-As'ari yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Kitabul Adab yaitu bab istibabut tafsir wa tahniyah bil khair.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 wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh